Nub'as karuan kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin kalau minal kafirin ya nub'as minal dolimin tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kulo janggal kok iso wong turu. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin Gus, wira berber. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Elek. Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kulo, oke lah, lah. Ndongakno aja itu gak ada tuntunan Nabi. Tahlilan gak ada tuntunan. Tapi ya semuanya tok kono to. Artinya menduk kono to, aku rasa nyerang kalimah enak kalimah tetap kalimah Taibah. Soal kowe ra seneng sing tahlil, mergo tiga profesi, lah iku wonge wae gedinge aja Ya saya misalnya, saya kadang tidak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian bagaimana itu membawa siar Islam. Tapi kalau mubalek kadang ora seneng, kadang takut untuk epiro, Bareng sangoni sidik, gak sumpah ya, transportasi ini. Wong ngono kok senengi gue biye. Tapi kita terus gedeng keliru, gue sing gawa siar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso no barang-barang rapi penting jadi penting <laughs> iso. Nah cara guru teng sarang yang apa melepuk ganggu panggung barang <laughs> perkarane. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kamu gak boleh gedeng kalimatnya. kalimat itu ya kalimat hak. ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini ruang notenan ngaji kulo. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, Hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin nih, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa idiana dia pas terdesak bilang la ilah illallah terus sama Usama tetap ditusuk dibunuh karena dia berpikir ini kolaha muta'awid dan dia melafatkan kalimat itu hanya berlindung dari pembu pembunuhan setelah dilaporkan Nabi Nabi itu marah besar Nabi ngendikan kaifa kaifa anta ya Usama bila ilah illallah idza bika yaumal kiamah kue nak ditako ilah ilah ilah ku piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi piambake ngomong ngoten sakwise ngetoki tangan kula, masih tangan kula tangan kelompok saya, kiai saya. Nabi tetap jawab, "Kaifa bila ilal wahida ja'at bika yaumal qiyamah." Pokoknya Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awidan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian. Sehingga kita terima orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah satu menit menjadi mu mukmin sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyan tahu yufar lahum makot salah. Ini kalimat yang sakral bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafatkan la ilaha Mulanya yang ngaji saya, yang seneng saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang kekuburan dan melafatkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saya kira orang lafat no la ilaha illallah salah tempat pinggir patok bu arani. Kafir. Loh kok aneh. Wong kafir kafir puluh tahun dadi mukmin iki gara-gara ngafat no la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah kali salah tempat neng pinggir apa? Patok. Boyo nara cocok mending nganggur, wong sering ziarah iku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dekne pegawai negeri ya ora sering ziarah. Nah, itu, tapi usah muni kafir, nah, muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafatkan kalimat ini. Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafatkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wes kewajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip. Entah wahabi, entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau beli ini malah sampai anak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Suwargo dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilah illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Eh, dun, kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wabiha komatis sama wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Bon. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa ngomong, bisa berpikir, iso nggak ada no BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudro tua? Saya tanya. Karena kudro tua. Kalau karena kudro tua, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kue iso nangis, iso mikir ya mergo kudro tua, tidak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudro tua. Makanya bumi ini menangis ketika nggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kuwi iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan ki kita. Mulane tenggene kitab Al husnul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab Dulu saya ngaji dua tahun kitab Al Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu dua tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Mang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh luweh bulat Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini sekarang karang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, di karang ulama yang masyarakatnya itu udah ndak karu-karuan. Beliau cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan di mana kebodohan itu disebabkan oleh robtul asbab al adiyah mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini. Saman saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan. Enggak jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya enggak mungkin terjadi apa kamu enggak bisa? Sebetulnya karena kamu enggak bisa. Udah. Lau uh biroda rajul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu klungsu ini, biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak klungsu ditandur, itu iso jadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalnya Artinya zaman ya, dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Ya enggak? Tetap bergantung kudrohnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lihat ya, darah ini mungkin yora ya urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni Wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lu zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melo gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Nah ini kan problem kita sebagai manusia itu problem. Mulane disebut wakanal insanu dzaluman jauh wis goblok aja aja. Mergo manusia itu nak wis goblok aja aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mohal. Mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin bilang mungkin. <laughs> Paham ya? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang mukhal kalda muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak. Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah, makanya otak kita harus dibenahi. Mungkin kalian percaya yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras loh. Akal ya. waras itu serepot tatanannya angin Makanya Islam itu melatih. Kul falillahil hujjatul balighah.